dari BNP. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala tak dapat saya sebut satu persatu. Insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Yang penting diingat umroh ini lima saja. Karena itu rukun. Rukun artinya tiang. Pembangunan ini bisa kokoh karena ada rukun. Ini adalah rukun tiang. Lima tiangnya. Yang pertama niat tidak sah ibadah kalau tidak ada niat. Inna malu bin niat. Segala amal akan dinilai dengan niatnya. Niatnya ada orang mengajarkan niat umur itu panjang sekali Tapi saya pengalaman memberikan manasik kepada mak saya Pada makcik saya, pada keluarga saya yang tua-tua Pendek saja Labbaikallahumma Allahumma Labbaikallahumma Allahumma umrah. Tiga kata saja. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nah, itulah niat. Solat tadi tidak ada tempatnya. Tak ada tempat berniat dalam solat. Bedanya umrah ini ada tempatnya yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Makkah itu di tengah, di bawahnya itu Yaman, di atasnya itu Syam, di sebelah kirinya Mesir, di sebelah kanannya Irak. Jadi masing-masing dari arah tempat ini tak boleh memasuki Makkah tanpa berniat umroh. Kalau datang dari arah Yaman, maka berhenti di bukit namanya Yalamlam. Di Yalamlam itulah dia berniat labbaik Allah rumah umroh. Kalau dia datang dari arah Syam, maka dia berhenti di tempat namanya Jufah. Tapi sekarang nama tempat itu berubah menjadi Rabir. Saya dulu haji dari Kairo naik kapal laut. Berhenti kapal itu sejajar dengan daerah Rabir. Lalu kapten kapal mengumumkan semuanya pakai ihram berniatnya. Kalau datang dari arah Nejet, Nejet itu sekarang lihat 1000 kilo. Maka berniatnya namanya di Kormel Manazil. Kalau datang dari arah dari arah Irak, maka berniatnya tempatnya namanya Zat Dari atas Syam, dari bawah Yaman, dari kanan Irak, dari bawah Riyad. Nah, kita ini sudah dari kota Madinah, maka kita berniatnya di tempat tempat itu bernama Zul Hulaifah. Besok kita dibawa ke Zul Hulaifah. Tapi sekarang namanya sudah menjadi Bitru Ali. Bitru artinya sumur. Ali, sumur Ali. Dulu zaman Nabi namanya Zulhulayfa. Nabi sebelum masuk kota Makkah berhenti di Zulhulayfa. Maka besok kita pun berniat di Zulhulayfa. Sampai di Zulhulayfa, Sholat sunat dua rakaat namanya sholat sunat ihram. Sepakat jumhur ulama kata Imam An Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab Al Majmu' Syarah Muhazzab bahwa sholat sunat ihram itu mustahab dianjurkan. Nanti kalau ada ustaz mengatakan tidak ada tuh sholat sunat ihram, itu pendapat sebahagian ba'dul ulama. Tapi mayoritas jumhur ulama maka sholat sunat ihram itu hukumnya mustahab dianjurkan. Tapi kita tak perlu kelahi lah tentang itu. Yang mau melaksanakan sholat sunat ihram silakan yang tidak sholat sunat ihram pun tidak apa-apa karena hukumnya sunat. Saya sendiri melaksanakan sholat sunat ihram. Setelah itu barulah kita berniat habis sholat sunat besok di Bir Ali labbaik umrah. Jangan takut, jangan khawatir karena ustaz-ustaz kita juga membimbing kita. Besok sebelum berangkat ke Bir Ali itu kuku yang mungkin sudah berapa hari agak memanjang potong kuku karena khawatir kukunya panjang lalu kemudian tipis ditarik maka dia kena kena hukuman karena tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencabut rambut bulu badan, tidak boleh berkata-kata fasik, tidak boleh berkata-kata rafas seksual, wala rafasa, jangan ada seksual, wala fusuqa, tidak boleh ada fasik, wala jidal, tak boleh ada jidal kelain. Lalu kemudian setelah berniat itu tiba-tiba ada terasa makanan menyangkut di lidah. Lalu dia cabut duri dari pohon korma yang ada di Bir Ali, maka dia kena neta juga. Sampai di Makkah dia nampak burung merpati, lalu dia ini kena. Maka jangan membunuh binatang, jangan pakai parfum setelah berniat itu. Adapun sebelum berniat dipakainya parfum, disemprotkannya ke pakaian, maka tidak apa-apa. Nah, setelah berniat itu besok di Bir Ali labbaik mandinya di hotel. Bagi yang laki-laki pakai pakaian ihram. Ibu yang perempuan pakai pakaian putih-putih semua. Laki-laki tak boleh ada yang berjahit. Senilai di bawah, senilai di atas. Sampai di Bir Ali kita pun berniat. Setelah itu jaga maka selama di perjalanan diperbanyaklah talbiyah. Labbaik artinya aku sambut panggilannya. Saya kalau dipanggil orang, hai Ustaz Somad, maka saya jawab, ya. Tapi kalau orang Arab manggil, ya Abdus Somad, maka saya jawab, labbaik. Maka saya pun berkata, labbaik Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Karena Allah Ta'ala sudah memanggil melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa lama? 3000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim naik ke atas bukit paling besar dan tinggi di kota Makkah. Namanya Bukit Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais. Kalau ada orang nyebut Jabal Kubis itu kol Jabal Abi Kubais. Nanti saya tunjukkan di Makkah mana letaknya. Di belakang Bukit Sofa sudah dipotong bagian atasnya dibangun istana Raja Fahad di atas. Jabal Abi Kubais. Naiklah Nabi Ibrahim di atas memanggil Dipanggilnya lah waktu itu saya. Ya Abdul Somad kata Nabi Ibrahim. Waktu itu belum ada darah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging. Setelah 3000 tahun berlalu, barulah Abdul Somad ini menjawab, Labbaik Allahumma labbaik. Maka besok selama di jalan pun, kita ikutlah ustaz kita membimbing labbaik Allahumma labbaik kita berikut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak jangan cukupkan pada pembimbing karena pembimbing kita tak tahan lama dia pun mengantuk suaranya serak sudah paling dia bertalbiyah agak 5 menit habis itu pun berhenti jamaah pun ikut pula berhenti maka kita pegang tasbih yang sudah dibeli tiga hari ini nah, itulah bertalbiyah kita sendiri labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ada saja godaan mau ngajak ngerumpi eh, ibu itu kemarin belanjanya banyak jangan melayani begitu ada yang ngajak ngobrol langsung labbaik Allahumma labbaik baik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak dah Sampailah dalam perjalanan lebih kurang 500 km. Nabi dengan Abu Bakar Siddiq 1400 tahun yang lalu berangkat hari Senin sampai hari Senin. Berangkat dari Makkah hari Senin sampai di Kuba hari Senin, 8 hari 8 malam. Kita cuma 6 jam. Betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala 6 jam sampailah kita besok di Makkah Al-Mukarramah Pembagian kunci Ngumpul di ruang makan, makan, masuk kamar, dapat, habis itu langsunglah kita ke Masjidil Haram. Dibawa masuk ke Masjidil Haram, tetap berombong-rombongan, assalam, lalu kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bisalam. Allahumma aftah li abwaba rahmatik Masuk pertama itu tidak ada sholat sunat tahiyatal masjid langsunglah menuju Ka'bah tertegun menengok Ka'bah lalu kemudian membaca doa melihat Ka'bah yang diikut dibimbing oleh Ustadz pembimbing kita lalu kemudian menuju rukun pojok Hajar Aswad kalau bisa dicium Hajar Aswad yang tak bisa dicium tangannya saja menyentuh Hajar Aswad lalu tangan yang bekas menyentuh Hajar Aswad itu tangan itu dicium Istilah namanya. Kalau tidak bisa maka diangkat saja tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kemudian mulailah berkeliling. Allahumma adkhilni mulkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira faqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zabuqa jangan takut jangan khawatir karena ustaz membimbing kita membimbing Allahumma Allahumma imanan bika imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wafa'an bi ahdika pokoknya ikut saja habis satu putaran Bismillah ya Allah Allahu Akbar dua putaran tiga putaran empat putaran saya tidak bisa ngikut bacaannya Pak Ustaz saya jauh dari pembimbing tasbih saja Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Yang bisa nengok buku tengok. Lihat yang tidak bisa subhanallah sampai ke rukunnya mani berubah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai tawaf mencari makom Ibrahim. Makom diambil dari kata koma tegak. Makom tempat tegak nampak di dalamnya itu tapak kaki Nabi Ibrahim seperti menginjak semen yang belum kering lunak mengarah ke depan Ka'bah. Maka solatlah di belakang makam Ibrahim niatnya solat sunnah bawah dua rakaat. Setelah itu dibawa mundur ke belakang minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku minta ilmu yang bermanfaat, wariskan wasi'an rezeki yang lapang, wasifaan min kulli da'in, kesembuhan dari segala macam penyakit min bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian langsung menuju Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa angkat tangan lagi ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Habis itu berdoa masing-masing. Takbirnya jahar, doanya sir. Doalah apa yang mau didoakan masing-masing. Habis itu turunlah ke bawah. Tak berapa lama turun ke bawah, antara tiang hijau nampak lampu warna hijau berlari-lari kecil bagi yang mampu. Rabbi warhab, wa'fu, wa takarrab, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah, al-azz, al-akram. Lalu kemudian jalan kebiasaan. Ketika mau naik ke atas, dibimbing lagi terus pembimbing ada inna safa inna safa wal marwata wal marwata min syairillah faman hajjal baita awi i'tamara rabbana junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa akhairan. fa inna allaha syakirun alim sampai ke atas bukit Marwah mengarah lagi ke arah Ka'bah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar habis itu berdoa selesai itu turun sampai ke Marwah satu dari Marwah ke Safa dua. Dari Safa ke Marwah tiga. Dari Marwah ke Safa empat. Dari Safa ke Marwah lima. Dari Marwah ke Safa enam. Dari Safa ke Marwah tujuh. Diawali dari Safa berakhirlah di Marwah. Sampai di Marwah habis tujuh. Lalu kemudian tahallul. Yang sebelumnya ihram, haram mencabut bulu hidung halal tapi kalau sudah ihram haram Memotong kuku halal, tapi kalau sudah ihram haram, ihram, pakaian ihram. Lalu setelah tahallul halal. Muhalliqin cukur habis. Muqassirin potong pendek. Saya kemarin muqassirin potong pendek. Muhalliqin cukur habis. Tapi ibu-ibu jangan potong pendek. Nanti pulang ke rumah disangka suaminya aku masuk desa lagi perempuan ujung rambut itu ujung rambut diratakan nah, itu saja habis niat tawaf sa'i tahallul niat tawaf sa'i tahallul cuma empat yang kelima tartib tartib artinya berurutan jangan sa'i dulu baru tawaf maka selesailah umrah Insya Allah dua jam tawaf satu jam paling lama itu tawaf satu jam setengah, setengah jam kalau di bawah putaran selesai habis itu sa'i satu jam setengah dua jam selesai balik ke hotel habislah ibadah makanya kalau orang tidak merenungkan makna ibadah umroh ini dia pulang ditanya sama kawannya gimana kemarin umroh nah, apa itu lompat-lompat lari-lari potong rambut Padahal di dalam itu ada makna-makna yang luar biasa. Makna yang pertama menanamkan pentingnya niat. Niat selama ini niat puasa sudah, niat sholat sudah, niat haji, niat umroh, ah, ini niat yang luar biasa. Tanamkan niat baik, positif thinking, pikiran baik, maka berniat baik. Bapak-bapak yang selama ini kerja niatnya baik, saya kalau ini sukses nanti rezeki melimpah saya mau bawa anak-anak cucu saya umroh bulan anak cucu kita rezekinya melimpah bisa umroh datang kembali maka niat yang baik ini balik dari umroh makin semangat jadi kalau ada orang balik umroh lesu berarti tidak benar umrohnya yang pedagang, yang petani makin semangat dia setelah melihat Makkah, melihat Madinah maka saya harus sudah berangkatkan anak memberangkatkan istri, memberangkatkan pembantu, memberangkatkan karyawan, imam-imam masjid di lingkungan masing-masing. Nah, ini harus terus semangat. Yang kedua, ketika tawaf berkeliling, apa maknanya? Bahwa ketika tawaf terus berputar. Sebelumnya rombongan sebelum kita datang berputar. Giliran kita, habis kita giliran setelah kita. Tidak pernah berhenti orang berputar. Begitulah hidup ini. Dulu dunia ini diisi nenek moyang kita. Habis itu bapak kita. Habis bapak kita sekarang kita habis kita cucu cicit kita tak pernah berhenti apa yang mau kita bawa setelah putaran selesai berpikir ini nanti putaran ini habis tujuh habis habisnya aku mau bawa apa berpikir bahwa hidup ini akan berakhir yang kekal abadi adalah sodako bangun masjid sekolahkan anak yatim bantu fakir miskin La yang pun tak ada gunanya harta. walau bangun tak ada gunanya anak. Illa man atallah kecuali orang yang datang menghadap Allah di kalimat dengan hati salim bersih. Illa alladziina amanu orang yang beriman wa amilus dan beramal saleh. Habis dari situ menuju sofa. Sofa suci, murni, bening, jernih, marwah keutamaan kehormatan. Orang tidak akan mendapatkan marwah Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah kehormatan, kemuliaan. Jagalah marwah. Tidak akan mendapatkan marwah sebelum berangkat dari sofa. Bapak ibu bisa sampai ke tanah suci karena rezekinya halal. Banyak orang duit banyak tapi makan rezeki haram, isi otaknya haram. Tidak terbersih sedikit pun untuk datang ke tanah suci. Banyak duitnya. Mobil besar, rumah besar, bini besar. Tak ada niatnya mau datang ke tanah suci. yang oh, sudah tertutup. Tapi bapak, ibu, dibukakan Allah hijab. Maka ringan saja dia setor berangkat. Ah, maka sofa berawal dari kesucian. Maka mendapatkan marwah. Awalnya apa namanya? Sa'i. Nanti orang nanya apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha. Karena sa'i itu adalah usaha hajar mencari air karena anaknya menangis. Suaminya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Dia perempuan yang suci, bersih, istri Nabi, ibu Nabi, namanya Hajar. Dan tempatnya itu suci. Tapi dia tidak mengangkat tangan minta, Ya Allah mana air, mana air, enggak. Tapi dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai akhirnya sampai di Marwah. Tidak ada air di Marwah. Lalu sampai akhirnya dia kembali. Tapi dia tak putus asa. Dia lihat air datang bukan di Marwah. Tapi air datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Itulah tumit Ismail alaihissalam. Maka kata dia Zamzami, Zamzami berkumpullah air, berkumpullah, berkumpullah, berkumpul air itu. Subhanallah, buah dari usaha Hajar perempuan yang katanya lemah berkumpul air tak kering sampai hari ini. Bapak Ibu semuanya sudah minum air itu, air zam-zam. Kita di Indonesia semuanya sudah minum, baik yang asli maupun yang palsu. Nah, ada juga zam-zam kawin itu tempat kita. Laknat untuk pemalsu air zam-zam. Orang yang minum tak berdosa, tapi penipunya itu luar biasa. Semua yang palsu laku di tempat kita. Dari alamat palsu sampai zam-zam palsu. Nah, nah, lalu kemudian setelah itu tahallul dengan rambut yang baru. Kuku baru, rambut baru Karena setelah itu dia keluar Seperti keluar dari rahim ibunya Al-umratu ilal umrati Satu umrah ke umrah berikutnya Kafaratul lima bainahuma Menjadi penebus dosa Maka keluarlah dia Seperti bayi yang baru lahir Rambut yang lama Tumbuh rambut yang baru Kuku yang baru Semangat yang baru Masa lalu Jangan terlalu sibuk memikirkan masa lalu sehingga lupa untuk beramal di masa akan datang. Kau punya dosa di masa lalu sudah dosa-dosa diampunkan Allah, tapi hutang tidak lunas. Jangan balik umroh, gimana? Aku sudah tak kepikirkan dunianya, semuanya sudah bersih. Hutang sudah bersih semuanya. ya. Nah, maka besoknya kita sampai besok hari Rabu malam Kamis Kamis kita sudah fresh bersih Kamis Jumat Sabtu Ahad empat hari Senin baru kita pulang Kamis Jumat Sabtu Ahad empat hari yang kosong ini isi terus ibadah sholat berjamaah berzikir baca Quran adat ibadah yang bisa di sini bisa di Mekah. Salat berjamaah bisa di sini bisa di Mekah. Baca Quran bisa di sini bisa di Mekah. Zikir bisa di sini bisa di Mekah. Tapi ada yang tak bisa di sini. Tawaf sunnah. Tawaf hanya bisa di sini. Tawaf hanya bisa di Mekah, tak bisa di sini. Kalau ada orang di sini mengelilingi jam yang ada di situ ditangkap polisi. Aliran sesat. Dikelilinginya jam tujuh kali habis itu tak halul ya. Gila ya hanya bisa di Makkah. Maka nanti di Makkah tawaf. Hanya saja ada peraturan baru yang boleh tawaf di bawah yang pakai pakaian ihram. Yang tidak pakai ihram yang mau tawaf sunat harus di atas. Putarannya jauh, tapi sebenarnya nampaknya saja jauh. Kalau kita jalani tidak jauh. Ustaz ngomong aja pandai. Memang Ustaz sudah coba. Saya sudah coba tawaf di atas. Saya hitung satu jam. pasti tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, saya tawaf tujuh putaran satu jam selesai. Ah, jadi tawaf. Nampaknya dia itu. karena kita belajar dua jam. Tawaf satu ibu. Ustaz nyindir ibu-ibu ya. Dah, saya belajar dua jam. Nah, oleh sebab itu maka ini masuk Masjidil Haram pilihannya dua. Kalau sanggup tawaf sunat. Nanti kalau ada ustaz ceramah tidak ada sholat tahiyat al masjid di Masjidil Haram. Maksudnya bagi yang mampu masuk tawaf sunnat. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad masuk tawaf sunnat. Tidak ada tahiyat al masjid bagi yang mampu. Bagi bapak, ibu-ibu saya, maci-maci, ama-ama ambo dan tidak sanggup, maka dia tetap sholat sunnat tahiyat al masjid. Pilihannya dua. Bagi yang mau tawaf sunat silakan. Bagi yang mau tahiyat al masjid silakan. Nah, selama empat hari, masya Allah amal luar biasa. Bagi yang sudah membaca Quran mau menambah mengkhatamkan baik. Bagi yang memperbanyak zikir baik. Yang sudah beli zikir sampai 20 biji di tasbih di Madinah, apakah yang di makannya? Jangan diikat ke koper, digembok kuncinya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri, beramal banyak, berniat baik, insya Allah Allah kabulkan segala permohonan doa-doa kita insya Allah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang baik-baik dari Allah Taala. Ada yang meragukan di pikiran Bapak Ibu tentang masalah niat, tawaf, sa'i, tahallul. Lalu Ustaz Soman yang rambutnya udah pendek mana? Dipotong kena gunting. Nah, yang sudah gundul habis bagaimana? ambil pisau, dijalankan jadi kepala. Jangan yang sudah gundul habis, bulu matanya pula mau dipotong. Itulah ibadah kita. Al-umratu satu umrah ilal al-umrati kepada umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahuma. Adapun acara jalan-jalannya tetap ada. Kita akan dibawa ke Padang Arafah dari Padang Arafah naik nanti kita ke Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah melihat tugu berwarna putih sebesar ini. Pertemuan Adam dan Hawa. Lalu kemudian banyak juga yang nulis-nulis pakai spidol. Itu tidak betul. Jangan pula. Yang nulis kadang bukan anaknya, bapaknya pula nulis. Lalu kemudian dari Padang Arafah kita pergi ke Musdalifah. Dari Musdalifah kita dibawa ke Mina. Dari Mina nanti kita pula akan dibawa mau pulang melihat Jabal Nur tempat menerima wahyu. Nabi Muhammad bertahanus di atas Jabal Nur. Bagi yang muda-muda yang mau naik ke Jabal Nur, silakan. Tapi naik sendiri. Tidak difasilitasi oleh trafik. Ustaz pernah naik? Pernah. Naik taksi dari Masjidil Haram, dari hotel, ke Jabal Nur, naik ke atas habis sholat subuh. Sampai di atas nampak kota Makkah Al-Mukarramah melihat nah, tempat Nabi bertahan musuh. Lalu kemudian kita pula akan dibawa ke Jabal Fur. Tapi kita melihat dari bawah tempat bersembunyinya Nabi dan Abu Bakar Siddiq ketika dikejar oleh kafir Quraisy ketika akan hijrah menuju kota Kubah kita ubah sudah kita lihat jadi mundur ke belakang nampak kilas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pun tempat belanja tak perlu saya ceritakan sudah tahu sendiri tempatnya macam-macam tempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sekilas tentang perjalanan kita. Di sana nanti di ruang makannya, di bisnya, di tempat itu nanti mungkin di padang arafahnya kita tetap ada kultum kuliah singkat. Kultum kuliah 7 menit. Yang lebih daripada itu namanya kulibas, kuliah 15 menit. Yang agak panjang lagi di ruang makannya atau di hotelnya, di lobi atau di bis atau di tempat-tempat itu Itulah Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesilapan. Ada hal yang mau Bapak Ibu tanyakan? Kita ada waktu lebih kurang 45 menit lagi menjelang azan maghrib maghrib pukul 6 jadi saya serahkan waktu pengaturannya kepada uh, saudara saya Ustadz kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan Ustaz atas uh, eh, tausiahnya sudah mengingatkan kepada kita bersama Bapak Ibu ada berapa tadi tadinya umroh uh, uh, rukun umroh berapa? lima ya satu dua tiga, empat, lima, tertib. Iya. Jadi memang terkait dengan rukun umroh, ada yang mengatakan tiga, ihram, tawaf, sa'i, ada yang mengatakan empat, ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahalul, dan ada yang mengatakan lima, itu dalam mazhab Sapi ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Tambah takdir satu. Takdir mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang Ya, itu maksud daripada tertib. Jadi tawaf dulu baru baru sa'i. Baik, silahkan untuk termen yang pertama kita beri kesempatan kepada tiga penanya. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah umroh, silahkan Pak. Ya, pertama dari kemudian kedua satu lagi. Oh ya, Bapak yang pakai peci dan berkacamata gitu ya. Silakan dulu Bapak. Mikrofonnya panitia, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang ingin saya minta penjelasan sedikit saat uh, eh, mengenai tawaf. Yang pertama tawaf itu menjadi uh, rukun umrah. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram tidak ada sholat air ke masjid tapi diganti dengan tawaf. Sekarang yang tawaf untuk e, umrah bisa dengan tawaf karena perjalanan itu perjalanannya tidak begitu panjang bisa dilakukan nanti setiap pergi umrah. Tapi bagi tawaf sunnah, ya tawaf selain tawaf e, umrah, nah, artinya mengganti sholat air ke masjid itu sebaiknya setiap masuk masjid dilakukan. Tapi dulu kita dengar tawaf sunnah itu atau tawaf mengganti sholat masjid itu tidak perlu kan tujuh putaran. Tidak perlu tujuh putaran, cukup satu putaran putaran berulang Itu sudah terbayar pengganti sholat sunat di masjid. Nah, ini kita ingin dasar seandainya tawaf itu eh, eh ganti desul masjid tidak dilakukan jam dua atau jam tiga putaran yang panjang kata Ustaz tadi ada satu jam. Jadi satu jam mengambil sholat sunat itu makin, kalau tidak terlaksanakan bagaimana? Gitu. Nah sekarang apakah tayatul uh, sunat pula tidak itu masjid harus tujuh putaran? Tidak boleh dilakukan di putaran tambah, tapi lakukan dari dua. Rasanya memang agak memberatkan. Apakah benar betul setelah satu putaran paling kurang tidak melengkapi eh, tujuh putaran itu bisa atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Mm-hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sudah bisa kita tangkap, silakan Pak. Kita waktu kita terbatas ya, cepat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada kami. Nama Ibrahim Suendri dari Payakumbu. Yang ingin kami tanyakan, kebetulan kami pada hari eh, besok untuk melaksanakan umrah untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi kira-kira apa tambahan niatnya untuk kita melaksanakan mengumrahkan orang tua yang telah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja Pak. Yang ketiga, Bapak yang pakai peci dan berkacamata. Silakan silakan maju sedikit. Sudah buat saja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menerangkan ada kaitannya dengan aturan baru tawakus pada jadi yang di bawah yang pakai ihram jadi mungkin perlu dijelaskan mak maksudnya yang ihram yang baju laki-laki atau yang perempuannya juga boleh di bawah kalau yang pertama gitu atau gimana terima kasih tenisnya gitu aturan baru itu Oke, pertanyaannya cerdas karena kalau perempuan kan tidak terlalu bisa dibedakan ini atau bukan? gitu kan. kita besok ke Mekah ya tolong pertanyaannya ringkas padat tepat silakan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang akan saya tanya kepada Ustaz yakni masalah tawa apakah ada dasar yang mengatakan bahwa waktu pelaksanaan ibadah tawaf itu kita tak boleh melihat atau menoleh ke belakang kalau kita menoleh ke belakang harus diulang dari putaran pertama. nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Silakan masih ada Bapak Ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya menanyakan masalah kaitannya dengan umroh. Nah, apa ikhram bagi laki-laki. Apakah dibolehkan kita menyandang tas ransel? Tapi enggak ini apa dibolehkan? Ini kan barangnya dijahit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir masih ada? Tidak ada ya? Sudah cukup terang? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ingin kami tanyakan waktu oh, sholat duhur di sini apa kita melakukan rangkaian ikram ke masjid Nabawi? Coba kita kan sudah oh, sebelum ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini pertanyaan Bapak ini terkait masalah teknis saja ya. Ada tiga pertanyaan. Saat pertama orang tawaf kemudian melihat ke belakang. Yang kedua tadi dari bapak kita memakai pakaian ihram kemudian menyandang tas itu gimana? Sementara tas itu berjahit. Yang ketiga dari masalah teknis. Melihat dalam memberikan penjelasan secara kepada kita bersama cukup jelas ya Bapak dan Ibu sekalian karena sebentar lagi juga akan maghrib kami datang bukan ya dari Sosial Ustaz nanti insya Allah akan dibantu oleh para pegawai baik itu dari Al Azhar ataupun dari BMT ikuti saja Bapak dan Ibu sekalian insya Allah apa yang disampaikan nanti sudah sesuai dengan apa ya disampaikan oleh Pak Bapak Baik, kami silakan kepada Bapak Mutawar untuk menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.